بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saya mengucapkan بلا sungkawa تنتان وفاة عطوا شهادة سيدتنا فاطمة المعصومة yang di sebagian riwayat beliau mensyafaati semua pengikut ahlul bait dengan syafaat beliau semua pengikut Ahlul Bait semua Syiah masuk surga. Itulah riwayat-riwayat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi ma'rifatnya kedudukan Sayyidah Fatimatul Ma'asumah kepada kita yang di Imam Ridha alaihi salatu wassalam Beliau bersabda, Man zaral ma'sumah biqum kaman zarani. Barang siapa yang menziarahi Fatimatul Ma'sumah di Qom seperti siapapun yang menziarahi aku. Dan di riwayat ini Imam Ridha menyebutkan kata ma'sumah. Berarti wujud Fatimatul Ma'sumah seperti para ma'sum yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wujud beliau suci jauh dari semua apa dosa maksiat dan bagaimana kedudukan beliau sangat tinggi. Kita apa tidak mengetahui, tidak tahu kedudukan beliau, derajat iman beliau bagaimana. Tetapi tentang sebahagian riwayat seperti ini, seperti riwayat yang apa dari sebahagian maksum seperti Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Kita mengetahui derajat beliau sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat terkenal dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam, riwayat ini uh, apa sebelumnya kelahiran uh, Sayyidah Fatimatul Ma'sumah diriwayatkan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Dan hampir empat puluh امبير امبابولوليمتاهم سبلهم أبا سيدة فاطمة المعصوم الأخير Imam Sadiq alaihi salatu wassalam meriwayatkan tentang apa kelahiran beliau, wafat beliau dan kuburan beliau di kota Qom. Satudfanu fiha itulah riwayat Imam Sadiq. Satudfanu fiha imra'atun min awladi تسمى فاطمه faman zaraha wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menziarahi beliau wajabat lahul jannah. Allah Subhanahu wa taala apa memasukkan orang itu apa penziarah itu dalam surga. Dan Qom kota Qom dengan wujud dan dengan berkah apa Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Jadi haram untuk semua ahlul bait yang eh, terhormat, tempat terhormat. Itulah riwayatnya dari Imam Sadiq alaihi salatu wasallam. Inna lillah haraman wa huwa Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai apa haram, tempat terhormat, itulah Makkah. إن للرسول حرما وهو المدينة وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة إن لنا حرما وهو بلدة قوم سموا أهل البيت سلن الله سبحانه وتعالى رسول الله dan Amir al-Mu'minin semua ahlul bait mempunyai haram tempat terhormat itulah apa kota Qom dan menurut kita berkah kuburan Fatimatul Ma'sumah di kota Qom apa menyebabkan riwayat-riwayat tersebut. Dan kalau kita memperhatikan banyak ulama yang dikembungkan dikuburkan di kota Qom. Banyak ulama banyak orang muhaddis, banyak pengikut ahlul bait, banyak orang yang meriwayatkan hadis-hadis ahlul bait di zaman ahlul bait. Semua mereka agung. Tapi kalau kita memperhatikan kepada mereka masing-masing, semua mereka menyebutkan atau apa eh, memperkenalkan dirinya dengan satu pengikut untuk Fatimatul Ma'sumah saja. Itulah berkah wujud Fatimatul Ma'sumah di kota Qom. Hari ini eh, kita insya Allah memberi pahala majlis kita kepada Sayyidah Fatimatul Ma'sumah dan semua apa ibu-ibu kita, nenek kita kalau mereka meninggal dunia, kita insya Allah mengingat mengikat mereka insya Allah Kita menghadiahkan uh, pahala majlis kita, majlis Qur'an kita kepada mereka insya Uh, eh, sebelumnya kita apa mulai Majlis ini kita membaca doa untuk kesehatan Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahu sharif bersama-sama. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Kita minggu yang lalu mulai surat Al-A'la. Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan kita sudah membaca sebahagian riwayat tentang fadilah surat Al-A'la, keutamaan surat Al-A'la dan sebahagian manfaatnya surat Al-A'la yang ada di hadis-hadis Ahlul Bait. Dan seterusnya kita uh, membaca sebahagian ayat pertama. Tetapi kita kesempatan kita selesai dan Alhamdulillah ayat pertama juga sudah selesai. Dan salah satu pelajaran yang ada di ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Kita membaca sebahagian ayat di surat Al-Musabbahat itu dengan sabbaha lillah, yusabbihu lillah. Tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada Rasulullah tentang apa tasbih beliau ya Rasulullah apa sucikanlah bertasbihlah nama Tuhanmu sabbih isma rabbikal a'la kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sabbih Allah seperti sabbaha lillah seperti yusabbihu lillah tidak memberi tausiah Ya Rasulullah, sabbih lillah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sabbih isma rabbikal a'la. Kenapa? Jawabannya begini bahwa kita sudah menjawab tentang pertanyaan ini. Saya menulangi pertanyaan ini, persoalan ini. Sabbih isma rabbikal a'la tausiah. Tetapi tausiah Allah subhanahu wa ta'ala di sini tausiah umum. Wahai Rasul, bertasbihlah nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu. Apa? Eh, tidak jelas untuk kita. Tuhan apa? Karena itu banyak Tuhan ada di pikiran kita. Pikiran kita maksudnya pikiran zaman itu, zaman Rasulullah yang mereka apa uh, ibadah semua patung, banyak patung, banyak berhala, atau sebahagian orang uh, ibadah apa? Sebahagian orang seperti uh, apa kaum Fir'aun yang mengakui aku Tuhan kalian. Ana Rabbukumul A'la. Banyak Tuhan mungkin ada di pikiran-pikiran mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan untuk mereka Tuhan apa layak untuk tasbih kita. Kita harus apa mencari satu Tuhan yang layak untuk tasbih kita. Karena itu selanjutnya ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebahagian sifat untuk Tuhan tersebut. Tuhan itu harus mempunyai al-a'la, sifat al-a'la. Yang tinggi. Yang sangat-sangat tinggi. Alladhi khalaqa فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة itulah sifat-sifat Tuhan tersebut. karena itu kalau kita mencari semua alam, semua dunia, kita mendapatkan satu Tuhan yang bernama Allah yang layak untuk tasbih itu. Karena itu di sebahagian surat kita bertasbih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil Sabbaha lillahi ma fis samawati. Karena itu kita apa harus tasbih kita bertujuan khusus untuk wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu nama khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk wujud ini, wujud Tuhan ini. Yang layak untuk tasbih kita. Sabbih rabbikal a'la. Maksudnya begini. Terus alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dan menyempurnakan. Kata fasawa diterjemahkan dengan menyempurnakan. Alladzi khalaqa. Salah satu sifat Tuhan itu adalah penciptaan. Yang menciptakan semua makhluk. Apakah berhala? Apakah patung? Apakah manusia? Khususnya di zaman ini, sebagian orang apa uh, ibadah iblis, ibadah setan. Itulah sifat-sifat akhir zaman. Salah satu sifat yang penting untuk masalah ibadah masalah adalah masalah penciptaan. Wujud itu menciptakan makhluknya, hambanya. Siapa yang menciptakan kita? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Menciptakan manusia. Bukan itu kerja berhala. Bukan. Itulah kerja Tuhan. Tuhan asli. Itulah namanya musyrik. Musyrik itu menjadikan satu Tuhan di samping Tuhan asli. Itulah kata syirik itu. Kalau kita mengatakan kepada orang musyrik itu yang menjadikan sebagian Tuhan, sebagian berhala di samping wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah katanya musyrik. Tetapi kalau mereka ditanyakan kita, Siapa yang menciptakan engkau? Mereka menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala ada di pikiran mereka. Tetapi mereka memisahkan sebahagian sifat. Sebahagian misalnya rizki. Rizki sudah terpisah oleh mereka dari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah razik kita. Itulah pemberi rizki untuk kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa kata-kata mereka, orang-orang musyrik. Tetapi kita mengetahui alladzi khalaqa siapapun yang menciptakan satu wujud itulah layak untuk tasbih kita. Itulah layak untuk ibadah kita. Seterusnya fasawa. Kata sawa itu sudah terjemahkan menyempurnakan. Menyempurnakan penciptaannya. Menyempurnakan maksudnya apa? <clears throat> Melengkapi penciptaannya. Sudah teratur, berarti mengaturkan. Memberi aturan kepada makhluknya. Itulah maknanya taswiyah. Kata taswiyah itu maksudnya begini. Di <clears throat> sebahagian Ah, misal, kalau kita mau memberi contoh, memberi satu misal tentang masalah khalaqa dan fasawa dan seterusnya wallazi qaddara dan siapapun yang mentakdirkan memberi kadar ya, atau uh, apa menentukan kadar maksudnya apa di misal ini, di contoh ini insya Allah jelaskan untuk kita. Kalau satu orang mau eh, bangun, mau membuat satu sesuatu, orang itu membutuhkan eh, apa? Eh, kepingan kepingan-kepingan yang dibutuhkan orang itu, potongan-potongan yang dibutuhkan orang itu apa hasilnya sesuatu itu dan orang itu kalau mengumpulkan kepingan-kepingan itu terus seterusnya uh, menggabungkan kepingan-kepingan tersebut dan periode ketiga memberi uh, tujuan kepada hal-hal tersebut. Yang pertama, periode pertama, orang itu mengumpulkan semua kepingannya. Itulah katanya khalq. Penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu hewan. Satu makhluk. Berarti mengumpulkan semua kepingan-kepingan wujudnya. Pertama. Yang kedua, periode kedua. Fasawaha atau fasawa di sini. Di sebagian ayat fasawaha. Kata taswiyah itu. Berarti, nah, khalaqa fasawa. Menggabungkan kepingan itu. Berarti men, menentukan satu tempat yang layak untuk kepingan tersebut. Itulah kata taswiyah. Yang ketiga, Walladhi qaddara. Kata qaddara itu maksudnya memberi rencana, memberi tujuan, memberi target khusus untuk kepingan itu. Itulah katanya takdir itu di alam niat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Semua anggota-anggota tubuh kita sudah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di tempat khususnya Kemudian semua anggota berjalan di jalannya asli. Bergerak-gerak di tempatnya tersebut. Itulah katanya takdir. Dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fahada. Fahada berarti kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk. Petunjuk itu bukan petunjuk apa yang para nabi memberi petunjuk itu kepada kita. Itulah petunjuk maksudnya takwiniyah. Hidayat takwiniyah. Bukan hidayat tashri'iyah. Hidayat takwiniyah berarti semua anggota tubuh apa mempunyai target khusus, mempunyai petunjuk khusus dari Tuhan. Itulah katanya hidayah. Misalnya, semua darah kita harus berjalan. Nafas kita harus berjalan masuk di tubuh kita, kemudian keluar dari tubuh kita. Semua anggota-anggota tubuh kita begini. Itulah hidayat takwiniyah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayat tersebut kepada semua makhluknya. Semua makhluk. Walaupun batu, walaupun pohon. Kalau kita memasukkan satu biji dalam tanah, beberapa apa hari selanjutnya akan keluar dari tanah satu apa tumbuhan kemudian akan besar kemudian jadi pohon itulah namanya hidayat takwiniyah kalau kita apa berpikir tentang sebagian hewan hewan pada waktu yang lahir apa mencari susu susu ibunya Itulah namanya hidayah takwiniyah. Dan di tentang hewan-hewan, burung-burung, ikan-ikan, semua hewan namanya apa? Naluri. Hidayah takwiniyah itu namanya naluri. Misalnya banyak e, ikan di <laughs> lautan kalau kita apa eh, membaca tentang ikan tersebut, ikan itu pada waktu yang lahir dari lautan uh, utara ke selatan. Siapa yang mengajarkan <laughs> ikan tersebut? Itulah naluri, itulah hidayah takwini yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada hewan tersebut. Walladhi qaddara fahada. Di Salah satu cerita di surat Toha ayat 50. Pada waktu yang Nabi Musa mau memperkenalkan Tuhannya kepada Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, Qal, Famar Rabbukuma ya Musa. Siapa yang Tuhan kalian? Kalian maksudnya Musa dan Harun. Adiknya Harun. Qala famar rabbukuma ya Musa. Wahai Musa, siapa yang Tuhan kalian? Nabi Musa menjawab, Qal Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah wujud yang memberi kepada semua sesuatu. Semua makhluknya. Yang pertama, penciptaannya, maksudnya wujud itu menciptakan makhluknya dulu, kemudian sommahtada. Sommahada. Kemudian memberi petunjuk kepada makhluk tersebut. Maksudnya hada hidayah takwiniyah, bukan tashri'iyah. Takwiniyah lawan katanya tasri'iyah. Tasri'iyah maksudnya apa? Iman kita kepada apa? Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan itulah kepada hari akhirat itulah hidayah tasri'iyah yang diberi kita oleh para nabi, para imam, para maksum. Hidayah tasri'iyah itu akarnya adalah fitrah kita. Nafsul lawamah itu yang senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Meningkatkan kita tentang sebahagian dosa, sebahagian salah di kehidupan kita. Itulah nafsul law. Itulah hidayah tasyiah. Tetapi hidayah takwiniyah itu maksudnya naluri kepada semua hewan. Perjalanan biasa untuk semua makhluk. itulah hidayah takviniyat. Sabbih isma rabbikal a'la. Tuhan apa? Tuhan yang tinggi. Allazi khalaqa. Siapapun yang menciptakan makhluknya. Fasawa. Kemudian mengaturkan makhluknya. Wallazi qaddara. Wujud yang apa mentakdirkan, memberi ukuran khusus kepada makhluknya. Fahada kemudian apa memberi petunjuk kepada makhluknya. Maksudnya saya sudah menjelaskannya. maksudnya petunjuk takwiniyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi contoh. Wallazi akhrajal mar'a wujud yang mengeluarkan mar'a itu. Mar'a maksudnya tumbuh-tumbuhan yang di sahra keluar. Dan makanan untuk apa hewan ternak kita. Kambing, sapi, lembu. Semua hewan kita mak makanan apa itu adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di sahara. Itulah di bahasa Arab namanya mar'a. مرعى الله سبحانه وتعالى من الوركان مرعى ايتو كموديان فجعله غثاء احوى لعلو الله سبحانه وتعالى من جديكان مرعى ايتو رمبوت رمبوت ايتو غثاء احوى غثاء مقصودني apa kering. Ahwa itu hitam. Berarti akan keluar dari manfaatnya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan tumbuh-tumbuhan itu yang segar, yang hijau dulu. Kemudian selepas apa waktu misalnya satu minggu, dua minggu, atau beberapa bulan akan terjadi kering dan hitam. Berarti tidak bermanfaat. Itulah proses, proses dunia. Salah satu contoh untuk dunia ini yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, kemudian mengembalikan makhluknya ke dalam tanah. Penciptaan manusia begini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dari tanah. Tujuannya ke tanah. Akan masuk di tanah. Semuanya proses khusus. Semuanya proses dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi hitam, kalau jadi kering juga. Itulah satu bagian proses tersebut. Itulah membutuhkan syukur kita. Kalau kita sakit, kalau kita lemah, kalau sebagian kekurangan ada di kehidupan kita, itulah proses kehidupan kita di dunia. Itulah membutuhkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Faja'alahu gusa'an ahwa. Dan Kata gusa di bahasa Arab maksudnya sebagian tumbuhan-tumbuhan yang apa ada di atas banjir pada waktu yang ada banjir khususnya waktu yang banyak hujan kita lihat banjir awalnya banjir itu banyak tumbuh-tumbuhan banyak kayu di atas air Itulah namanya di bahasa Arab ghusa itu. Kemudian, eh, tapi itulah eh, apa kata aslinya, terjemahan aslinya. Karena itu, semua hal yang sia-sia namanya akan terjadi ghusa. Dan salah satu contohnya tumbuh-tumbuhan yang kering di Sahara. Dan eh, duri kering itulah namanya sudah apa disebutkan ya, apa dengan kata rusa itu ahwa itu maksudnya satu uh, tumbuh tumbuh yang hijau yang segar tetapi itu ya yang uh, jadi hitam itulah namanya ahwa Ghosaan ahwa yang tidak bermanfaat satu uh, butir yang uh, hijau awalnya tapi jadi hitam. Tidak bermanfaat. Itulah ghosaan ahwa itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, ya Rasulullah. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa ayat-ayat itu. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Sesungguhnya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Banyak masalah di ayat-ayat ini dan uh, ayat ini juga mempunyai satu uh, asbabun nuzul di ada riwayat Ibn Abbas dan sebagian riwayat dan sebagian apa sejarah kita insya Allah akan membahas waktu kita selesai dua tiga menit uh, sampai azan waktu azan di sini dan insya Allah kita eh, akan membahas tapi eh, saya mau mensyaratkan satu masalah yang ada di ayat ini kata illa masya Allah banyak pembahasan tentang ayat ini dan kata ini Allah subhanahu wa ta'ala membacakan ayat-ayat Quran, Al-Quran kepada Rasulullah. Untuk apa? untuk tidak nyasar, tidak terlupa. Illa masya Allah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Sebahagian orang mengatakan ayat ini mengisyaratkan tentang sebahagian ayat Al-Quran yang sudah terlupa. Karena itu syarat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu syarat. Berarti di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wahai Rasul, aku menjaga dari Al-Quran yang aku mewahyukan kepada engkau. Kecuali ayat-ayat yang aku menghindaki. Menghindaki ayat-ayat itu kalau sudah terlupa, itulah apa kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasilnya. Tetapi kita insya Allah akan membahas tentang ayat itu dan kita insya Allah akan menjawab tentang persoalan tersebut insya Allah minggu depan. Kalau ada persoalan, kita siap insya Allah beberapa menit kita insya Allah tanya jawab dan diskusi insya Allah. Silahkan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabani atas jalasah pada malam ini. Uh, adakah Ustaz Rabani uh, punya sedikit masa untuk sesi soal jawab? Mungkin satu soalan, dua soalan? Iya, iya. Silahkan. Beberapa ah, minit saya insyaAllah. Ha. Siap insyaAllah. Ha, jadi uh, kepada para hadirin jika ada soalan bolehlah uh, bertanyakan kepada Ustaz Sarabani secara terus ataupun boleh tuliskan di ruangan chat dan insyaAllah anda akan membacakannya. Dipersilakan. Uh, Ustaz Sarabani, saya ada satu soalan. Di di ayat nombor dua, Allazi khalaqa fasawwa. Jadi perkataan khalaqa, menciptakan itu, khalaq, Uh, saya terfikir ia sangat hampir dengan uh, perkataan akhlak, uh, pekerti baik. Jadi apakah dalam bahasa Arab uh, khalq dan akhlak itu berkaitan? Betul. Uh, this ada satu riwayat dari Abu Abdullah Al-Husain pada waktu yang apa uh, putranya Abu Abdullah Al-Husain Ali Akbar mau berjalan menuju Medan untuk syahadah. Pada waktu itu Aba Abdullah Al-Hussein sudah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah begini ya, saksikanlah aku apa eh, Eh, apa itulah riwayat itu saya, saya harus lihat dulu khalkan wa khulkan yang mirip wajahnya apa Aliyah Akbar mirip kepada Rasulullah khalkan dan khulkan khalkan maksudnya penciptaannya, bentuknya mirip, sangat mirip kepada Rasulullah dan khulkan juga kepada Rasulullah. Ada pembahasan di uh, orang-orang yang masuk di ya, masalah kosakata eh, itulah eh, apa eh, dua pandangan sebahagian ulama mengatakan khalq dan khulq kan seperti itu banyak misal itulah salah satu misal khalq dan khulq ada perbezaan di akar dua kata tersebut tetapi sebahagian ulama juga mengatakan akar kedua-duanya sama. Berarti khalq dan khulq akarnya sama. Akarnya satu. Dan khalq itu yang apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk kemudian mengeluarkan sebahagian sifat yang asalnya makhluk itu dari makhluk itu ke apa keluar. Itulah khulq itu. Dan karena itu sebahagian sifat akhlak, sifat sifat-sifat sesuai moral manusia, eh, itulah sifat-sifat kemanusiaan. Berarti yang keluar, dikeluarkan apa eh, dari akar manusia, dari akar penciptaan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian memasukkan dalam wujud ini sebagian sifat. Sifat itu sifat yang sesuai wujud ini, sesuai kemanusiaan. Itulah khuluk itu. Berarti dua kata mungkin, kemungkinan. Mungkin apa berdasarkan satu tempat, satu akar dan satu huruf. Khalaqa, khuluqa. Dua huruf itu sama. Karena itu sebagian ulama, orang-orang ahli kata mereka mengatakan itulah e, mungkin kemungkinan. E, tapi kemungkinan yang apa lebih apa kuat dibandingkan dengan pandangan pertama. Baik, syukuran uh, Ustaz Sarabani atas uh, penjelasan itu tadi. Uh, jadi jika sesiapa masih ada soalan, bolehlah bertanyakan. Mungkin kita boleh ambil soalannya terakhir. Assalamualaikum Ustaz, apa ni admin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, uh, saya nak bertanya, ni Kak Yati nak tanya. Uh, yang yang keenam. Yang keenam kalau lebih terperinci dari segi alul bait apa yang dimasukkan tu sebab dia ada kurungan-kurungan pula tu sanuqri'uka fala tansa insyaallah kita mengusahakan sebahagian tafsir eh, ikhwanuna ahlus sunnah wal jamaah juga insyaallah tapi eh, penjelasannya insyaallah untuk minggu depan sanuqri'uka fala illa ma Allah salah satu kekurangan mereka dan pandangan mereka adalah sahwun nabi nisyanun nabi. Itulah yang dikeluar lahirnya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se, se, apa sebagai manusia lahirnya begini. Tetapi kita yakin Rasulullah jauh dari kekurangan-kekurangan tersebut. Seperti sahwun Nabi, seperti Rasulullah sudah eh, melupakan se sebahagian masalah. Misalnya Sebahagian sholat sudah terlupa di kehidupan Rasulullah. Itulah contohnya, tapi itulah sangat-sangat lemah di pandangan kita menurut kita. Dan kita insya Allah akan menjawab minggu depan insya Allah. Baik, uh, syukran diucapkan uh, kepada para hadirin yang uh, sudi bertanya soalan. Jadi jika uh, ada yang masih uh, soalan, ada yang masih so masih ada soalan, bolehlah panjangkan soalan anda ke dalam uh, grup WhatsApp supaya boleh Ustaz Sarabani menelitinya insyaallah. allah Jadi uh, Ustaz Sarabani kita sudah pun sampai di penghujung jalasah pada malam ini. Uh, jikalau tidak keberatan, bolehkah membacakan doa sebagai penutup pada malam ini? Sadaqallahul Aliyyul Azim wa saddaq wa balagha rasuluhu nabiyul aminul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وإمامنا وعلماءنا وصلحاءنا وشهداءنا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن وسلم مسافرينا بالقرآن وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن واجعل عواقب أمورنا خيرا في القرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشياعه بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukuran diucapkan kepada Ustaz Rabbani, juga kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimba ilmu pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Ingin juga disampaikan dalam kesempatan ini bahawa berita dari akhbar tempatan menjangkakan akan berlaku lonjakan kes COVID-19 dalam dua minggu lagi dan para petugas bar, para petugas barisan hadapan kita pula sedang bersiap sedia untuk menghadapi gelombang baru wabak COVID ini. Maka saya mengambil kesempatan untuk mengingatkan diri sendiri dan para hadirin untuk sentiasa peka dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk melindungi diri dan keluarga masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan. Akhir kata sebagai penutup bagi malam ini kita sudahi dengan salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته